<clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran adab dari berkenaan dengan adab berbicara dari kitab Adab Takhatub <clears throat> karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu taala. <clears throat> Kita masih pada uh, adab wa si husna dan telah kita kemarin telah kita sampaikan bahasanya <clears throat> bahasanya ini adalah kutipan ayat firman Allah di surat Al-Baqarah dan dinasi di sini maknanya adalah eh, umum mencakup semua manusia ya, sebagaimana disampaikan oleh Atta bin Abi Robah ya, ketika menjelaskan ayat ini <clears throat> atau ketika berkenaan dengan ayat ini ketika dia ya, menanggapi seorang yang ingin berkata yang keras kepada seorang yang dinilai mubtadi menyimpang <clears throat> maka beliau mengatakan la taf'al janganlah engkau lakukan yaqulullahu ta'ala wa qulul linnasi husna jangan engkau lakukan yaitu berkata-kata keras kepada muslim mubtadi Ye, karena Allah Ta'ala berfirman wa qulul linnasi husna ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia fadakhala fi hadil ayat yahud wa nasara maka termasuk dalam manusia adalah Yahudi dan Nasrani fakaifa bil Hanafi maka bagaimanakah dengan Eh, ya, bila Hanafi dengan seorang muslim meskipun dia punya kesalahan dan kekeliruan. Demikian juga uh, eh, diatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Aisyah, la takunu fahasyah. Janganlah engkau menjadi seorang yang lisannya kotor. Fa inal fusha law kana rajulan nakana rajula su'in. Karena lisan yang kotor seandainya dia berbentuk orang, maka dia adalah orang yang jelek. Ya, maka the, anas di sini bersifat umum sehingga ini menjadi hukum dasar, hukum asal dalam berbicara kepada manusia. Ya, maka berbicara kepada manusia pada dasarnya adalah berbicara dengan perkataan yang baik meskipun eh, orang tersebut adalah orang kafir sekalipun Yahudi dan Nasrani sekalipun maka pada dasarnya kita diperintahkan untuk berbicara dengan perbicaraan yang baik tentu dalam hal ini nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang menyelisihi dan keluar dari hukum asal tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hada huwa qawlu rabbina subhanahu wa ta'ala wa kullu linnasi husna ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak boleh tidak harus berbicara, falyakun al qawlu hasanan jamilan. Maka adalah perkataan yang dilontarkan dan disampaikan e, adalah perkataan yang baik dan indah. Hada huwal aslu fit takhatubi bainan nas. Ini hukum asalnya berdasarkan ayat Qulul linnasi husna eh, fahada wal aslu maka ini hukum asal dalam eh, berbicara kepada orang lain. Wahadi dan ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ibadi yaqulu lati ya ahsan." dan katakanlah pada hamba-hambaku hendaklah mereka berkata-kata billati allati ya ahsan dengan perkataan yang lebih baik inna syaitana yanzighu bainahum karena aslinya setan itu memunculkan itu membuat godaan di antara mereka inna syaitana kana inna syaitana kana lil insani aduwa mubina sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan karena ini hukum asal, maka kaidah ini tidaklah boleh dibantah dengan sejumlah riwayat, hadis atau asar salaf yang menunjukkan kalau mereka berkata-kata yang keras. Ya. Karena ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Mereka menjumpai dalam riwayat-riwayat yang di sana menggunakan kata-kata yang keras tadi itu tentu dijumpai sikon ya, sikon yang menunjukkan bahasa sikah hikmah dalam sikon tersebut adalah berkata yang tegas dan keras ya, di kondisi-kondisi tersebut. <coughs> Maka orang tidak boleh mengatakan loh, apa iya itu hukum asalnya berkata-kata yang baik. Bukankah ada hadis demikian? Ya, Nabi ya, berkata keras, bukankah terdapat Eh, riwayat demikian Nabi berkata keras ini mengadu dan mempertangkan hal ini tidak faham duduk masalah ya, ini hukum asal hukum asal itu bisa ditinggalkan dalam sikon dan kondisi tertentu ya, bahasa sekarang dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, yang intinya adalah hikmah jika memang uh, bersikap keras dan kata-kata kasar di situ itulah yang paling bermanfaat ya, maka boleh-boleh saja dan itu tidak bertentangan dengan hukum asal demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat fusilat wala tastawil al hasanatu walas sayyi'ah tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan idfa billati ahsan maka tolaklah ya, dengan cara yang lebih baik manfaatnya fa ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim maka orang yang antara anda dengan dia terdapat permusuhan karena dibalas dengan yang lebih baik maka tiba-tiba dia berubah seakan-akan kawan yang dekat namun wa mayulaqaha ilalladina sabaru tidak akan ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Wa mayulakoha ila azim dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka perkataan yang taibah al-hasanah, perkataan yang baik dan indah itu akan mengubah musuh menjadi kawan dekat dengan izin Allah dan akan mengubah darain ganjalan yang ada di dalam hati berubah menjadi mahabbah cinta wa mawaddah dan cinta wa wala dan cinta dan kata-kata yang baik ini bisa memutus kerja setan jin dan manusia memutus wasyayatihim fitnah yang mereka buat buat was-was dan was-was yang mereka berikan, bisikan-bisikan yang mereka berikan dan usaha mereka untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian manfaat yang lain, perkataan yang baik itu nilainya adalah sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an. Kemudian perkataan yang baik itu akan naik ke langit. Maka terbuka untuk perkataan yang baik pintu-pintu langit dan diterima dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Ilaihi yas'atul kalimat tayyib. Kepada Allah naiklah perkataan yang baik. Wal amal salih yarfa'uhu. Dan amal yang saleh itu naik menaikkannya. Demikian juga perkataan yang baik adalah sebab masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, absus salam. Ya, sebar ucapan salam. Kemudian perkataan yang baik itu adalah syiarun liqa'iliha liqa'iliha liqa'iliha itu akan menjadi simbol bagi orang yang mengucapkannya dan akan jadi dalil ala tayyibi qailiha baiknya orang yang mengucapkannya sedangkan perkataan yang jelek itu bukti jeleknya orang yang mengucapkannya kemudian dia menjadi simbol baginya ya, karena karena ucapan itu mengungkapkan isi hati kalau orang yang ya, ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik menyenangkan maka itu menunjukkan keadaan hatinya Demikian juga orang yang mulutnya kotor itu menunjukkan kotornya hatinya dan rusaknya hatinya. Al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ya, at-tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Ya, maka perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik dan laki-laki yang baik-baik untuk eh, perempuan yang baik-baik. Ya, di sini didahulukan perempuan karena ayat ini konteksnya berkenaan dengan membantah hadisul ifki. Berita bohong untuk ibunda Aisyah radhiallahu anha. Maka yang didahulukan adalah perempuan perempuan yang jelek untuk hanyalah untuk laki-laki yang jelek. Dan Aisyah bukanlah perempuan yang jelek. Ya, maka ya, dia adalah atau Dia adalah wanita yang baik-baik untuk laki-laki dan suami yang baik-baik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika mubara'una mimma yaqulun. Mereka itu laki-laki yang baik-baik dan perempuan yang baik-baik itu bersih dari apa yang mereka katakan yaitu berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik lahum marfiratun wa rizkun karim untuk mereka ampunan dan rezeki yang mulia kemudian di antara manfaat perkataan yang baik perkataan yang baik itu menjadi sebab sarana untuk terjaga dari neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqun nara jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan separuh dari satu butir koma. Fa'ilam tajidu jika kalian tidak mendapatkan sedekah meskipun dengan separuh butir kurma, tapi kalimatin tayyibah. Maka jagalah diri kalian dari neraka dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata baik. Kemudian lihatlah permisalan yang Allah buat untuk perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim, "Tidakkah engkau lihat bagaimanakah Allah membuat permisalan untuk perkataan yang baik? Dia adalah seperti sajaratin thayyibah, pohon yang baik yaitu kurma yang batangnya kokoh dan cabangnya eh, eh, menjulang di di atas." Tu'ti ukulaha kulahinin bi'ithni rabbiha. Dia memberikan hasilnya setiap saat dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu amthala linnas dan Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam permisal untuk manusia la'allahum yatadhakkarun mudah-mudahan mereka eh, kemudian mengingat dan mengambil pelajaran. Dan permisalan perkataan yang jelek sebagaimana pohon yang jelek. Udusat bisa ditarik sampai ke akar-akarnya, bisa dicabut sampai ke akar-akarnya min faukil arti dari atas tanah. Dari atas tanah ditarik jebol semua sampai ke akar akarnya. Malah min koror karena dia tidak memiliki koror, tidak kokoh, terhunjam dalam tanah. Dan benar apa yang dikatakan oleh banyak ahli tafsir, bahasanya perkataan taibah adalah ucapan la ilaha illallah. Namun makna kalau teks ayatnya sendiri bersifat umum. Sehingga kalau teks yang bersifat umum tersebut tahwi memuat semua perkataan yang baik. Sehingga menimbang hal tersebut maka semua perkataan yang baik termasuk dalam ayat ini. Dan betapa banyak problem masalah itu terurai disebabkan kata-kata yang baik dan betapa banyak timbul masalah dan problem gara-gara kata-kata yang tidak menyenangkan kata-kata yang menjelekit kata-kata yang menyakitkan hati dan betapa banyak masalah kebencian permusuhan selesai dengan duduk bareng ngobrol guyon ya, malah itu malah menyelesaikan masalah wakamim kamim baliyatin betapa banyak bencana bisa tercegah disebabkan perkataan yang baik dan menyenangkan. Hmm. Maka harusnya terjadi keributan, maka tidak jadi ribut karena kata-kata yang baik. Wakamin musyahana dan betapa banyak kebencian, wa'adawat dan permusuhan hilang disebabkan kata-kata yang baik. Wafi mukabil sebaliknya Betapa banyak kemudian kerusuhan Kot ista'alat yang menyala apinya dan betapa banyak kejahatan kot urtukibat dilakukan demikian juga betapa banyak api kejelekan itu menyala menjarai dikarenakan perkataan yang jelek perkataan yang menyakitkan boleh jadi bentuknya ejaan boleh jadi bentuknya pelecehan cemooh menghina dan yang lain. Bahkan betapa banyak nyawa yang melayang. Wa anfus qad kutilat, betapa banyak jiwa yang dibunuh dan ditawan atau betapa banyak usarin, betapa banyak keluarga yang diusir dan itu diusir oleh tetangganya, oleh lingkungannya disebabkan karena kata-kata yang tidak menyenangkan yang dia berikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka betullah firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama yang baik dengan yang jelek. Tolaklah dengan cara yang lebih baik, maka orang yang antara Anda dengan dia permusuhan akan berubah seakan-akan dia teman yang dekat. Maka jika ada orang yang melemparkan kepada Anda sabatin caci maki, maka responlah caci maki dia dengan maaf wasafhin dan maaf bahkan ihsanin malah berbuat baik kepada dia dia malah yang susah ya. ya, dia mencaci maki malah kita baiki ya, malah kita kirimi hadiah ya, yang tulus malah ya, dia yang salah tingkah dan ya, malah kesusahan dan jika ada orang yang datang kepada anda dan dia namam si pengadu domba, orang yang suka melapor-laporkan hal yang tidak layak dilaporkan. Dia menceritakan kepada Anda sesuatu yang menyusahkan hati Anda berupa perkataan-perkataan kawan-kawan Anda yang tidak menyenangkan. Maka mendengar laporan si Namam ini, maka panjatkanlah permohonan ampunan kepada kawan-kawan Anda tersebut. Wa kulli namam katakanlah sih pada orang yang suka lapor-lapor ini hum ikhwani afallahu anhum mereka adalah kawan-kawanku saudara-saudaraku seandainya benar seperti apa yang kau katakan maka semoga Allah maafkan mereka wa hum asdiqai wa khalani mereka adalah kawan-kawanku dan orang-orang yang kekasih-kekasih hatiku khalil Kol eh, lahu dan katakanlah kepadanya wa in sadarat min ikhwani zallatun fi sya'ni wa hafawatun jika kemudian memang muncul dari kawan-kawanku tersebut beberapa keterginciran tentang diriku wa hafawat dan sejumlah perbuatan yang salah dan ucapan yang tidak benar fakam min yadin lahum indi dan betapa banyak nikmat ya, betapa banyak jasa dan bantuan yang mereka berikan yang mereka miliki indi dan mereka berikan kepada aku. Wa kami ma'rufin betapa banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada aku. Wa qaddamuhu ilayya dan telah mereka sodorkan kepada aku. Betapa banyak nasihat yang telah mereka berikan kepada aku. Fajazahumullah khairan wa afa'anhum. Karena menimbang kebaikan-kebaikan mereka, maka saya doakan semoga Allah memberikan kebalasan. Eh, balasan yang lebih baik untuk kebaikan-kebaikan mereka ada sikap-sikap mereka yang keliru, perkataan-perkataan yang mereka tidak pas. Semoga Allah maafkan mereka. Ya, maka bimisli hadil kalimat, maka dengan respon dengan kalimat respon semacam ini yang merupakan kata-kata yang baik, maka terputuslah ya, maka dengan itu maka kata-kata yang baik tersebut memutus al wushah pemfitnah kita putus fitnahnya. Ya, dan pada orang yang menginginkan kejelekan dan kerusakan, kita putus kejelekan dan kerusakan mereka. Amma ikhwanuka alladhi anhum asu fi sya'nika. Adapun saudara-saudaramu, kawan-kawanmu yang sampai kepada Anda dari mereka satu hal yang jelek, perkataan yang jelek, komentar yang negatif tentang diri Anda wanalaka minhum dan Anda dapatkan dari mereka hal yang tidak menyenangkan dengan izin Allah. Wa idza wasalatuhum maqalatuka at-thayyibah fi maka ketika ternyata kita respon dengan kata-kata semisal di atas respon kita tanggapan kita malah tanggapan yang baik maka jika sampai kepada mereka perkataan Anda yang merupakan perkataan yang baik tentang mereka maka mereka akan mengetahui kemuliaan Anda. Akan kelihatanlah siapakah mereka dan siapa Anda. Dan boleh jadi mereka akan menghargai Anda, maaf dan maaf yang Anda berikan. Dan jika semula antara Anda dengannya ada permusuhan, maka tiba-tiba akan berubah menjadi kawan yang dekat. Melita <clears throat> alam dan dah Anda sadari bahasanya kawan Anda itu masih manusia Ya, bahasanya saudara-saudara anda dan kawan-kawan anda bahkan umumnya manusia itu mereka mengalami keadaan-keadaan yang sempit keadaan yang susah ada faktor psikologis ya, selama masih manusia punya ya, kawan-kawan anda itu masih manusia bukan malaikat maka ada faktor-faktor psikologis ketika pas lagi agak jengkel kemudian keluarlah kata-kata yang tanpa kendali yang seringnya itu disesali. Ya, maka mereka punya keadaan sempit, ya, sidah kesusahan, boleh jadi lagi nggak punya duit, ya, lagi banyak yang uh, nagih utang. Maka nanti komentarnya hanya lagi ya, langsung kemudian ngomongnya ndak enak. Ya. Wasaadah waraha dan mereka di, di sisi yang lain mereka kadang bahagia dan senang. ikbalili anfus wa idbar laha. Terkadang mereka ya, menyambut orang lain dengan baik, terkadang berpaling dari orang. Ya, terkadang mereka punya dada yang lapang, namun terkadang lagi tabarum, lagi jengkel, wadaik dan hati yang sempit. Semua itu dialami oleh manusia. Ya, Ya, kulu dalika itu semua dialami oleh manusia wa ghairuhu kadalika ya'tarihim demikian juga sebagaimana ya, manusia yang lain maka itu juga mengalami dan itu terjadi pada kawan-kawan Anda maka boleh jadi muncul berkenaan dengan Anda dari kawan Anda yang kawan Anda itu dalam keadaan yang lagi susah dengan susah yang berat lagi galau lagi kemudian mendapatkan humum wal humum ya, lagi galau memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau humum memikirkan sesuatu yang sedang terjadi atau dia kemudian sedang punya problem boleh jadi problem itu dia dapatkan dakhilal bait di dalam rumah dengan istri dan anaknya oleh karena itu ketika dia keluar rumah maka dia tidaklah menyambut Anda dengan wajah yang layak untuk Anda. Lagi jengkel. Nah, lagi kemudian lagi jengkel sama istri, ya, keluar rumah, ya, ketemu temannya, maka cemak cemberut saja. Maka itu dimaklumi. Ya. Maka tidak semua orang yang cemberut kemudian dimaknai dengan makna negatif. Dia jengkel sama saya, dia memusuhi saya. Nah, boleh jadi ya dia lagi nggak punya duit ya boleh jadi dia lagi marahan sama istrinya ya, boleh jadi ada boleh jadi boleh jadi yang lainnya ya, maka dia tidak memberikan kepada anda wajah yang layak bagi anda bahkan dia menjumpai anda wawang mutabarim dia dalam keadaan jengkel dan lagi sempit hatinya karena lagi sempit hati boleh jadi muncul dari dia kata-kata latas durminhu yang kata-kata itu tidak muncul dari dia ketika dia lagi senang dan lagi lapang hatinya. Oleh karena itu maka janganlah anda ya, menghukumnya dikarenakan apa yang muncul dari dia dalam kondisi semacam ini. Ya. Wala tangkul makolahulaka dan janganlah Anda nukil, Anda kutip, Anda ceritakan apa yang dia katakan kepada Anda saat dia capek, wa irhaq dan saat dia kecapean atau mendapatkan kesusahan. Ya. Namun biarkan dia. Ya, biarkan orang yang lagi galau, orang yang lagi bete, orang yang lagi tidak ya, happy, biarkan dia sehingga dia bisa uh, yastajimma wa istariha sehingga dia uh, sudah nyaman summa yuraji nafsahu kemudian dia bisa uh, meng, uh, mengevaluasi dirinya sendiri biiznillah dengan izin Allah wa yuslihu min sya'nihi akhirnya dia pun akan memperbaiki keadaannya dan sikap sikapnya Waqat saya sahibul amal ila umalihi. Dan boleh jadi seorang majikan itu dia keluar menemui pegawainya dalam keadaan dia mendapatkan cobaan karena rugi. Oleh karena itu maka wajar dan tidak aneh kemudian pegawainya mendengar dari bosnya perkataan yang nabiah, perkataan yang keras, hadah yang tajam maka sangat layak bagi mereka para karyawan dalam kondisi ini untuk bersabar dengan kata-kata majikannya ya, dan adalah di, dia respon hal tersebut dengan mendoakan kepada majikannya agar Allah hilangkan kesusahannya dan Allah lepas kesulitannya. Istajamma mimnya di maknanya adalah istiraha minat ta'abis safar awil amal ya, istirahat dari capeknya safar atau capeknya kerja <clears throat> Faltakum kalimat atayibah syi'aruka. Maka hendak syi'aruka. Maka hendaklah kata-kata yang baik itu menjadi simbol anda. Walitajri al kalimah taibah duman ala lisanik. Tidaklah kata-kata yang baik itu meluncur selalu dari lisan Anda. Namun tentu satu hal yang berat dan tidaklah bisa diwujudkan kecuali ya, orang-orang yang mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wahdahu al-musta'an. Maka hanya kepada Allah sematalah tempat uh, ya, Ya, tempat memohon pertolongan wa taufiq minhu dan taufik darinya dialah zat yang maha pemurah almanan dia adalah zat yang maha pemberi almanan adalah zat yang memberi tanpa tanpa diminta ya, Al-Fat Nabiyah Nabiyah maknanya sesuatu yang tidak disukai dan tidak disenangi Walaysa al-murad bil kalimati tayyib dan bukanlah yang dimaksud dengan kata-kata yang baik, itulah kata-kata yang ada padanya cuma basa-basi. Mujamalat linas. Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan kata-kata baik, ini kata-kata basa-basi yang tidak tulus. Ya, cuma sekedar untuk menyenangkan orang lain dan basa-basi. Yang kemudian apalagi bahasa basi tersebut tadiul hukuk untuk, untuk, untuk menyebabkan menyebabkan terlantarnya hak atau kemudian membenarkan me, menyetujui kebatilan. Orang berbuat maksiat, kemudian kita basa-basi, kemudian ada kalimat-kalimat mendukung kemaksiatannya. Bukan seperti ini kata-kata yang baik. Ini bukan kata-kata yang baik. Ada pelaku maksiat, kita senyum ramah dengan dia, kemudian ngobrol dengan dia, yang itu kemudian menunjukkan ada kata-kata yang menunjukkan persetujuan terhadap apa yang dia lakukan. Ini bukan kata-kata yang baik. Karena konsekuensi dari kata-kata yang baik itu adalah ayakuna dan Kata-kata tersebut kontennya benar. Muafakan adalah kata-kata yang mendapatkan taufik yukarbih al-haq maka dengannya disetujuilah kebenaran dan dihancurkanlah dengan kata-kata sebut kebatilan dan semua itu dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala maka semisal perkataan-perkataan yang baik semacam ini ya, perkataan yang kontennya benar semacam ini al muwafaqah yang mendapatkan taufik itu akan menjadi sebab baiknya amal orang yang mengucapkannya dan jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Sumahiyata bekolahum fi kadalik. Kemudian kata-kata tersebut akan awet untuk anak keturunannya kadalik seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan di antara buah takwa berkatalah dengan perkataan sedih dan yang baik, yang benar. Ya. Dan jangan dibaca wakulu kaulan sedih dan ah, artinya dan berkatalah dengan kata-kata yang keras dan kasar. maka beda cara pengucapan maknanya bisa kontras. Ya. Wakulu kaulan sedidan itu berbeda dengan wakulu kaulan syadidan. Nah, bedanya 180 derajat, langsung ya, uh, 180 derajat. Kau kulu kaulan sedidan. Katakanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Ya, bukan kulu kaulan syadidan, kata-kata yang keras dan kasar. Apa buahnya? Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Maka kata-kata eh, yang baik akan jadi sebab Allah memberikan taufik kepada seseorang sehingga meningkatlah kualitas amalnya. Maka di sini eh, ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf eh, wa jazau wa sabul hasanati al hasanatu ba'daha. Dan ganjaran amal kebajikan adalah amal kebajikan setelahnya. Orang melakukan amal kebajikan kaulan sadida, berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Apa yang terjadi? Ada peningkatan kualitas amal. Wa yaghfir lakum dunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian berkenaan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-9. Maka ayat ini sulit semata-mata terjemahnya itu agak sulit dipahami, perlu cerita terlebih dahulu. Ayat ini berbicara tentang Eh, tentang seorang yang hadir di dekat orang yang hendak sakaratul maut. Ya. ya. misalnya saya hadir di dekat orang yang hendak sakaratul maut. Yang ketika orang itu menjelang e, meninggal dunia kemudian dia boleh jadi berwasiat untuk sedekah ya, sebagai tambahan bekal menjelang dia wafat dia ya, kemudian berwasiat ini kasihkan orang miskin A, ini untuk lembaga sosial B ya, dan seterusnya. Nah, Allah larang saya yang duduk di dekat orang yang hendak meninggal dunia ini, Allah larang saya untuk provokatif. Nah, untuk memprovokasi orang ini untuk mensedekahkan semua hartanya. Dilarang provokasi agar dia mensedekahkan semua hartanya. Dilarang saya untuk mengatakan dah Eh, nanti paling-paling dipakai maksiat untuk anak-anak muda disedekahkan aja semua. Nah, kalimat semacam itu tidak boleh. Terutama apalagi ketika orang yang tidak meninggal dunia ini dia punya anak yang masih kecil-kecil. Hmm. Nah siapa yang berkata-kata yang baik maka hendaklah dia katakan kepada orang yang tidak meninggal dunia ini perkataan yang baik. Ingat kalau mau sedekah ya silahkan namun jangan banyak-banyak. Kamu punya anak ya yang masih kecil-kecil perlu biaya harus ada yang disisakan. Nah, siapa yang melakukan demikian, maka Allah akan balas dengan yang semisal. Nanti ketika dia hendak meninggal dunia, ketika saya hendak meninggal dunia, Allah akan datangkan orang yang menemani sakaratul maut dan dia akan mengingatkan saya untuk tidak lupa untuk menunaikan dan perhatian dengan hak anak-anak yang ditinggalkan. Maka Allah akan Allah, Allah akan berikan balasan dengan Allah datangkan orang yang semisal. Ini makna makna global untuk ayat ini. Setelah tahu makna globalnya, mari kita baca dan kita akan faham maksudnya. Waliyakshalladina lautarakum min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alihim Dan tidaklah merasa takut orang-orang yang <coughs> ya, Seandainya mereka meninggalkan setelah mereka meninggal dunia anak-anak yang masih kecil-kecil. Maka adalah dia takut, yaitu takut untuk mengatakan melakukan tindakan provokasi. Adalah dia takut dan khawatir. Ya. Ya, khafu alaihim yang dia mengkhawatirkan anak-anaknya tersebut bagaimanakah keadaannya karena dia masih kecil-kecil, belum kerja, belum mentas, kata orang Jawa masih kemudian butuh biaya, maka dia khawatir. maka dalam merasa takut. Bukti merasa takutnya ya, adalah dengan tidak memprovokasi orang yang tidak meninggal dunia untuk menghabiskan hartanya meskipun itu dalam kebaikan. Namun mengingatkan orang yang tidak meninggal dunia ini adanya anak kecil-kecil yang harus diperhatikan nasibnya. Falyattaqullaha wa liyaqulu maka tidaklah dia bertakwa pada Allah yaitu orang yang duduk tadi Tidaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-kata yang baik. Ya, nanti Allah akan datangkan orang yang semisal. Karena al jaza min jinsil amal. Karena balasan satu perbuatan itu semisal dengan apa yang dilakukan. Maka perkataan yang baik yuslul al a'mala biidznillah Pekatan perkataan yang baik itu akan memperbaiki amal dengan izin Allah. Ada perkataan yang bengkok, itulah perkataan yang penuh dengan basa-basi, ya, muroat atau pamer, yang itu perkataan menghilangkan hak. Ya, orang yang punya hak maka itu merusak amal, mewariskan kebencian, menebar kejelekan dan kerusakan. Ya, ini hukum asalnya. Bahasanya berkatalah dengan kata-kata yang baik kepada semua manusia. Namun ini bukan berarti tidak boleh kadang bikin kata-kata yang keras. Oleh karena itu adab setelahnya wa ahyanan dan terkadang tustakmal al kalimatul ladhi'ah. Ya, maka terkadang digunakanlah kata-kata uh, ladhi'ah ya, yang pedas syadidah yang keras walakin bihasa wa biqadariha akan tetapi itu secukupnya dan seperlunya ya, secukupnya seperlunya jangan overdosis dan itu letakkan pada sikon yang tepat karena pedas dan keras di di sikon yang tepat itu adalah bijak sebagaimana lembut pada tempatnya itu juga bijak selalu lembut itu bukan bijak dan overdosis dan berlebihan dalam keras itu juga bukan sikap bijak nun lembut pada waktunya dan keras dan tegas pada saatnya yeah. Fatatanazal eh, fi mahaliha. Maka adalah kata-kata yang pedas dan keras itu diletakkan pada tempatnya. Jangan sampai melewati batas dan sesuai dengan ukurannya, jangan melewati ukurannya. Karena hukum asal sebagaimana telah kami sampaikan dalam berbincang dan berkata-kata dengan orang-orang yang beriman, bahkan semua manusia adalah kata-kata yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 wa husna. Dan berkata-katalah yang baik kepada manusia. Oleh karena itu penggunaan penggunaan kata-kata yang keras dan pedas itu hendaknya sebagaimana dokter. Aladhi yasifu dari kata-kata wasofa yasifu wasofa yasifu kalau untuk bahasa dokter artinya ngasih resep. Ngasih resep. Wasfudawa wasfu dawa itu ngasih resep. Yasifu dawa, maka adalah seperti dokter yang ngasih resep. Dan resep tersebut adalah resep obat yang pahit untuk si sakit. Atau kemudian sebagaimana seorang dokter yang memberikan kepada seorang pasien hukenah, ya, injeksi. Dan tentu injeksi itu sakit. Ya, injeksi itu ada sakitnya tentunya. Atau Eh, seorang dokter yang memutuskan untuk amputasi betis orang yang sakit misalnya. Inna fi kulli dalika yusabbibu lil maridi adan. Tentu itu semua itu menyebabkan gangguan pada si sakit. Obat yang pahit ya, atau kemudian suntian itu tentu eh, satu hal yang menyakitkan si pasien. Akan tetapi e, rasa sakit ini untuk mencegah kejelekan yang lebih besar. Untuk mencegah balak bencana dan mafsadah yang mafsadahnya itu asyaddu lebih besar. Tuma badahu lulu syifa kemudian setelah datangnya kesembuhan tentu dokter akan menghentikan e, injeksi dan akan melarang si sakit untuk mengkonsumsi obat tersebut. Maka demikian pula Anda. Ketika Anda berinteraksi dengan manusia, dengan sekeliling, dengan tetangga, dengan kawan dan yang lain, maka kata-kata yang nyelekit itu boleh, namun itu ini ya, harus ya, sebagai dokter yang baik. Ya, maka demikian Anda dalam kata-kata yang pedas dan keras. Maka tidaklah sepatutnya kata-kata ini menjadi daidanan. Itu menjadi gembar-gembor Ya, wadinan bahkan menjadi agama dinan di sini salah satu makna din adalah adatan din lugotan itu adatan kebiasaan dan budaya ya, din itu lugotan dalam bahasa Arab sebagaimana di lisanul Arab itu artinya adatan kebiasaan maka jangan jadi satu hal yang menjadi gembar-gembar dan jadi kebiasaan ya, hanyalah digunakan kata-kata yang keras dan pedas saat kemudian keadaan darurat yang mulihah mendesak. Dan jika telah berakhir kondisi darurat, al-mulji'ah yang memaksa untuk menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan, hendaknya Anda kembali, Anda cepat kembali, audan hamidan, dengan kembali yang terpuji kepada hukum asal Anda, yaitu tayyibil kalam, perkataan yang baik, wa husnil khitab, dan kata-kata yang baik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qudawana